بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله selama bulan Ramadan kita akan menghentikan sementara pembahasan tentang kitab usul iman dan untuk selama Ramadan pertemuan malam selama Ramadan ini kita akan membaca kitab yang ringkas yaitu usul al-aqaid ad-diniyah usul pondasi-pondasi terkait aqidah dalam agama Islam ini karya dari Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Ia adalah sebuah kitab yang sangat ringkas namun memiliki makna yang sangat luas. Dan karena kita hanya ingin baca dalam bulan Ramadan pertemuan yang terbatas, mungkin kita tidak begitu luas menjelaskannya. Kita hanya membaca sedikit dari apa yang beliau atau kita hanya membaca apa yang beliau tuliskan. Meskipun mudah-mudahan jikalau Allah Ta'ala beri kita kehidupan yang lebih panjang, suatu saat kita akan syarah dengan panjang lebar kitab ini. Sebagaimana beliau sendiri menyebutkan bahwasanya kitabnya adalah kitab yang ringkas saja. Yang ringkas saja. Beliau berkata dalam mukaddimahnya alamin. Segala puji bagi Allah Taala Rabb semesta alam wa sallallahu ala Muhammad. Salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi Demikian pula keluarganya dan para sahabatnya. Tentunya artinya keluarganya yang muslim. Yang beriman kepada beliau. Wa sahbihi dan para sahabatnya. Wa atba'ihi ila yawmiddin. Serta mereka-mereka yang mengikutinya hingga yaumiddin. Hingga hari kiamat kelak. Amma ba'du ala muslahnya kata beliau. Fahada mukhtasarun jiddan fi usulil aqaid ad-diniyah. Maka ini adalah sebuah ringkasan yang sangat ringkas, yani bahkan ia untuk ringkasan juga terlalu ringkas karena beliau benar-benar memfokuskan pada perkara-perkara yang besar saja. Ya, tidak menambahkan padanya perkara-perkara rincian. Ini adalah perkara-perkara minimal yang harus diketahui oleh seorang muslim dalam kehidupan atau dalam keyakinannya sehari-hari. Dan ia yaitu matan ini mencakup dalam beberapa atau mencakup beberapa perkara. Di antaranya adalah terkait beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai jenisnya. Demikian pula tentang beriman kepada nubuah, kenabian seluruh nabi-nabi secara umum serta kenabian Nabi Muhammad SAW secara khusus. Dan ini juga suatu hal yang harus dilakukan seorang. Tidak cukup bagi ia untuk beriman kepada Nabi Muhammad saja, namun tidak beriman kepada nabi-nabi yang lainnya. Melainkan kalau benar keimanan kepada Nabi Muhammad, ia beriman kepada nabi-nabi lainnya. Yang ia ketahui darinya, ia imani secara khusus. Yang tidak ia ketahui, ia imani. Andaikan ada seorang nabi yang tidak kita ketahui, maka kita beriman bahwasanya ia adalah seorang nabi. Kemudian perkara yang ketiga yang beliau sebutkan dalam kitab ini adalah tentang perkara beriman kepada hari kemudian yaitu hari kiamat dimulai dari wafatnya seorang hingga apa-apa yang terjadi di surga maupun neraka semuanya disebut dengan yaumul akhir. Semuanya disebut dengan yaumul akhir. Ya ketika para ulama membahas tentang masalah yaumul akhir akan dibahas mulai dari apa-apa yang terjadi dalam kubur, kemudian apa yang terjadi dalam kiamat, kemudian apa yang terjadi di padang masyar, kemudian apa yang terjadi di surat, hingga seorang masuk surga dan dan atau seorang masuk surga atau masuk neraka dan apa yang ada padanya. Kemudian yang keempat adalah perkara masalah-masalah masalah-masalah terkait iman dan yang kelima adalah cara dalam berilmu dan beramal. Ini adalah beberapa perkara yang akan disebutkan oleh Aisyah dalam matanya yang ringkas ini. Kata beliau, fi usulil aqaid ad-diniyah. Dalam pondasi-pondasi akidah wal usul al kabiro al muhimmah dan juga pondasi-pondasi utama pondasi-pondasi yang besar yang utama yang penting iqtasarna fiha ala mujarradil isyarah wa tambih yang mana kita hanya menyebutkan beberapa darinya dengan bentuk isyarat aja, isyarat aja. memberikan ini intinya. Rinciannya silahkan dicari sendiri min ghairi baftil kalam wala zikri wala zikra adillatiha tanpa menjelaskannya secara rinci tidak pula menyebutkan dalil-dalilnya karena perkara-perkara ini kalau dijelaskan secara rinci akan panjang ya demikian pula pembahasan kita di sini adalah dalam rangka menekankan kembali bagi yang sudah mungkin sering belajar tentang hal ini ini adalah pengingat ini adalah pengingat dan memrojaah kembali apa-apa yang telah ia ketahui sebelumnya. Bagi yang belum pernah mendengar, maka ini adalah ya seakan-akan seperti ya akan beliau, beliau sebutkan nanti ini adalah seperti indeks yang apa apa yang harus ia pelajari nanti. Ya, ini adalah indeks apa yang harus ia pelajari nanti. Oh, ternyata saya harus belajar tentang masalah iman wa taala. Masalah iman wa taala apa saja yang harus saya pelajari ini disebutkan di sini. Tanpa penjabaran yang luas. Akrab ma yakunu laha anha naul fihrisit au fihris lil masail ya yang mana kata beliau sendiri ia lebih mirip ya seperti indeks bagi ya masalah-masalah dalam hal akidah ya seperti daftar isi dalam masalah buku akidah ya ini intinya demikian demikian demikian seorang sehingga bisa tahu setelahnya apa yang harus ia pelajari, apa yang belum ia ketahui darinya, apa yang kurang pengetahuannya darinya. Ya. Litu'raf usuluha agar diketahui pondasi-pondasi atau dasar-dasarnya wa maqamuha tempat pembahasannya di mana ya karena kalau seorang nggak tahu nggak nggak hafal atau tidak tahu indeks sebuah buku atau daftar isinya dia akan bingung apa yang harus dia cari di mana ia harus mencari? Perkara ini masuk ke dalam masalah apa? Nah, ini demikian guna dari ya matan ini. Wa mahalluha minaddin, tempatnya dalam perkara agama ini. Summa man lahu fil ilm, ya, lalu siapa yang memiliki keinginan dalam hal ilmu, Ia itu ingin memperluas perkaranya, memperluas pengetahuannya tentang hal-hal ini, yatlubu basfiha wa barahiniha min amakiniha. Ia bisa mencari ya penjelasan penjabarannya di tempat-tempatnya, penjelasan penjabaran dan juga dalil-dalilnya pada tempat masing-masing. Setelah dijelaskan di sini misalnya masalah iman, maka ia cari pada buku-buku tentang masalah iman Allah Taala. Di situ ada dalil-dalil perkara-perkara disebutkan di sini. Demikian pula hal-hal yang lainnya. Wa in yasrallah wa fasaha fil ajal basattu hadhil matalib wa waddahtuha bi adillatiha dan jika Allah taala ma lapangkan bagiku dan meluangkan usia maka aku akan menjelaskan perkara-perkara ini dan menjelaskan secara dalil-dalilnya. Ini kata beliau rahimallahu taala. Dan qadarullah meskipun setelah pengarangan <clears throat> atau setelah beliau menulis kitab ini <clears throat> masih memiliki umur yang cukup lama, namun Qadrullah beliau tidak sempat memberikan syarah tentang kitab ini. Meskipun sebenarnya apa-apa yang dalam kitab ini adalah hal-hal yang jelas dan memiliki dalil yang terang dalam Al-Quran dan Sunnah. Artinya seorang tidak sulit untuk mencari penjabaran dari apa-apa yang ada dalam matan yang muhtasar ini. Al-asul awal, perkara yang pertama kata beliau adalah at-tauhid, perkara masalah tauhid. Ya, itu perkara masalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hal yang penting. Dan penggunaan kata tauhid ini memiliki keunggulan dibandingkan penggunaan kata aqidah meskipun dalam ya perkara syariat sering dua-duanya saling digunakan dengan makna yang sama. Pertama karena akidah lebih luas. Ia mencakup masalah iman Allah Ta'ala yang mana merupakan perkara tauhid. Ia juga mencakup masalah perkara-perkara iman yang lainnya. Bahkan dalam perkara-perkara lain seperti masalah sahabat, masalah berbagai firak, dan misalnya masalah perkara akidah. Dan akidah juga ditujukan kepada akidah yang benar, keyakinan yang benar yaitu terkait Islam, juga juga kepada akidah-akidah yang rusak. Ya, akidahnya kaum kufar fulan, akidahnya kelompok ini dan kelompok ini semuanya disebut akidah. Sedangkan kata tauhid lebih spesifik ia adalah terkait atau ilmu terkait mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam perkara mengesak Allah Ta'ala atau hukum-hukum terkait Allah Ta'ala lebih tepat penggunaan atau lebih utama menggunakan kalimat al tauhid dibandingkan al-aqidah. Kata beliau haddu tauhid al-jami' li anwa'ihi, definisi tauhid yang mencakup seluruh jenisnya adalah huwa i'tiqadul abdu atau i'tiqadul abdi wa imani wa imanuhu bi tafarrudillahi ia adalah keyakinan seorang hamba dan imannya. Ya, iman adalah suatu hal yang lebih dari sekedar atas tasdiq Suatu hal yang lebih tinggi daripada sekedar membenarkan. Melainkan ia membenarkan dengan penuh keyakinan. Dengan penuh keyakinan. Bitafarrudillahi. Keyakinan dan keimanan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bisifatil kamal, dalam sifat-sifat yang penuh sempur, kesempurnaan. yakni perkara-perkara asma wa sifat. Allah taala memiliki keesaan dalam hal ini. Wa ifraduhu juga mengesakan ia bi anwa'il ibadah dalam berbagai macam ibadah. Ibadah-ibadah yang disyariatkan. Fadakhala fi hadha, maka termasuk dalam hal ini ketiga jenis tauhid. Dan ini sering kita harus jelaskan karena masih ada juga syubhat. Kenapa tauhid harus dibagi tiga? Apakah pembagian tauhid tiga adalah suatu bid'ah? Pembagian tauhid sebagai menjadi tiga. Tauhid terkait rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ini hanya dalam rangka memudahkan. Agar kita jelas. Misalnya, seorang berbicara tentang masalah perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala, keesan Allah Ta'ala dalam menciptakan, dalam memberi rizki, maka ini kita babkan, kategorikan dalam Tauhid Rubiah. Kemudian berbicara tentang masalah ibadah, ibadah seorang hamba kita kategorikan dalam tauhid uluhiyah. Kemudian pembicaraan tentang masalah-masalah ya, nama dan sifat Allah kita sebutkan dalam bagian asma sifat. Dan ini bukan hal yang baru. Jangan sampai dikatakan ini adalah bid'ahnya misalnya Wahabi atau bid'ahnya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sebelum zaman Ibnu Taimiyah para ulama telah menggunakannya juga. Lafat-lafat rububiyah, uluhiyah, asma, sifat sudah digunakan para ulama sebelumnya. Ada dalam berbagai kitab-kitab mereka. Dan ada permisalan hal yang sama. Misalnya, kalau seorang mengatakan, kalian mengatakan demikian tidak ada dalilnya. Kita katakan, apakah ada dalil bahwasanya perbuatan-perbuatan dalam sholat terbagi menjadi rukun, wajib, dan juga sunnah. Atau juga tambah syarat. Gak ada Rasulullah SAW mengatakan furudus sholah kada wa kada. Ya, kemudian ya atau arkanus sholah kada wa kada. Demikian, demikian. Gak ada dalilnya demikian. Tapi para ulama melihat ada misalnya yang disebutkan dalam hadis al-musifi sholat atau hadis malam yusi malam yuhsin sholatahu. Lalu mereka masukkan ini dalam perkara rukun. Ada hal-hal yang mereka masukkan, mereka lihat bahwasanya seorang yang melakukannya meninggalkannya secara sengaja tidak sah sholatnya mereka masukkan dalam perkara wajib. Ada hal-hal yang dilakukan tidak dilakukan tidak merusak sholat maka mereka masukkan terhadap hal-hal yang sunnah. Ada yang harus terjadi dari awal sampai akhir sholat dan ia dilakukan sebelum sholat mereka masukkan dalam perkara syarat. Sama dengan seperti ini. Nggak ada bedanya. Ya, tidak ada bedanya. Kalau misalnya kita belajar sholat, ya kan gampang kalau misalnya kita belajar sholat misalnya gini rukun. Kalau ditinggalkan secara lupa ataupun secara sengaja, sholatnya harus diulang. Atau ditambah rokaatnya tergantung yang ia tinggalkan. Wajib kalau ditinggalkan secara lupa ditutup dengan sujud sahwi. Kalau ditinggalkan secara sengaja batal. Sunnah ditinggalkan secara sengaja tidak membatalkan sholat. Kan enak. Lalu listnya apa? Yang wajib demikian, yang rukun demikian, yang sunnah demikian. Kalau misalnya satu persatu kita belajar. Misalnya takbiratul ihram kalau ditinggalkan demikian. Kemudian baca Al-Fatihah kalau ditinggalkan demikian. Kemudian membaca surat atau membaca amin kalau ditinggalkan demikian. Kemudian membaca surat panjang bahasannya. Biar mudah dibagi tiga. Demikian bulan bahasa masalah tauhid seperti ini. Biar mudah dibagi tiga. Ya, agar mudah dibagi tiga. Ya, dan bukan berarti seorang yang mewujudkan satu saja berarti ia telah bertauhid. Seperti sebagian orang menuduh bahwasanya kalian menjadikan orang-orang musyrik bertauhid. Siapa bilang kita menjadikan orang musyrik bertauhid? Kita mengatakan dia melakukan sebagian atau misalnya percaya dalam sebagian perkara tauhid. Namun tidaklah ia dianggap bertauhid kecuali setelah melengkapi semuanya. Sama seperti misalnya orang datang kepada sholat melakukan hal-hal yang wajibnya aja, rukunnya nggak dilakukan. Apakah kita katakan dia sholat? Tidak. Namun kita katakan apa? Dia melakukan sebagian dari rukun-rukun sholat. Seperti itu. Jadi sebenarnya penggunaan ini hanya istilah, hanya dalam rangka mempermudah saja. Tidak ada masalah dalam hal ini. Tidak ada masalah dalam hal ini. Lebih buruk lagi ketika seorang mengucapkan perkara tauhid yang tiga ini dengan masalah trinitas Nasrani. Nauzubillah min zalik. Ya. Perhatikan orang-orang yang suka menuduh kita sebagai orang-orang yang mudah mengkafirkan namun mereka membuat tuduhan-tuduhan kepada kita, tuduhan-tuduhan yang jauh lebih berbahaya lagi. Itu tuduhan-tuduhan mereka. Ya. Maka tidak sama. Jadi ini hanya dalam rangka mempermudah saja. Tauhid rububiyah. Yang pertama adalah dari jenis tauhid adalah tauhid rububiyah. Alladhi huwa yang maknanya ia adalah i'tiqad keyakinan infiradur Rabbi subhanahu bil khalqi war rizqi wa anwa'ut tadbir keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah penciptaan. Allah taala satu-satunya yang mencipta. Ya, waris demikian pula memberikan rezeki, Wa dan berbagai macam pengaturan alam semesta ini. Semuanya terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalq wal amr. Ketahuilah miliknya lah al khalq penciptaan dan juga perintah yakni pengaturan seluruh apa yang jadi di alam semesta ini. Oleh karena itu ketika terjadi suatu hal di dunia ini kemudian kita menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya ini terjadi karena si fulan, si fulan yang menyebabkan ini terjadi, si fulan yang menyebabkan ini terjadi, maka bisa jatuh kepada kesyirikan. Sebab apa? Sebab Allah taala ya menyebutkan tentang bahwasanya ialah yang satu-satunya menciptakan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan sebagaimana dalam hadis kursi ketika para sahabat salat sama Rasulullah SAW malamnya hujan maka Rasulullah mengatakan Masya Allah taala firman asbah min ibadi mu'min mu'minun bi wa kafir di antara hamba-hambaku ada yang beriman dan ada yang kafir yang beriman adalah yang mengatakan mutirna bifadlillahi wa birahmatihi. Ya, kami diberi hujan dengan karunia Allah Ta'ala dan rahmatnya. Sedangkan yang mengatakan yang kufur adalah yang mengatakan bahwasanya kami diberi hujan karena bintang demikian dan demikian. Ya, kalau ia meyakini bahwa saya bintang sebut sebab turunnya hujan, maka jatuh syirik asgar. Kalau ia meyakini bintang itulah yang menurunkan hujan tanpa perintah dari Allah Ta'ala, maka itu jatuh pada syirik akbar. Jadi bahaya dalam perkara rububiyah. Bukan hanya dalam perkara uluhiyah saja kita tidak boleh melakukan kesyirikan. Namun juga dalam perkara rububiyah. Sebagian kalimat-kalimat kadang keluar dari kita yang mana terdapat padanya cacat dalam masa rububiyah. Seperti ketika kita diselamatkan atau selamat dari musibah lalu kita mengatakan, ya, untung aja kamu datang. Kalau enggak saya udah mati atau misalnya. Pertama Allah Ta'ala dulu yang mentakdirkan dia datang. Ya Allah Ta'ala yang mentakdirkan dia datang. Maka berpujilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, kemudian baru berterima kasih pada orang tersebut. Katakanlah seandainya bukan karena Allah Ta'ala selamatkan melalui engkau, saya mungkin sudah meninggal. Ya, hati-hati dengan kalimat-kalimat seperti ini yang mana memberikan cacat dalam keyakinan kita terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa tauhidul asma wa sifat. Kemudian jenis tauhid yang kedua adalah mentauhidkan Allah taala terkait asma dan sifatnya. Nama-nama Allah taala dan sifat-sifatnya. Ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Apa maknanya? Wahwa isbat ma asbatahu li nafsihi wa asbatahu lahu rasulahu minal asma'i wal husna wa sifat al kamilatil ulya menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya atau ditetapkan oleh Rasulullah SAW dari nama-nama yang berada dalam puncak kebaikan dan sifat yang sempurna. Dalam masalah asma wa sifat, akidah atau apa yang harus kita lakukan adalah at-taslim. Berserah diri. Allah Ta'ala katakan A, ya berarti A. Allah Ta'ala katakan B, ya berarti B. Tidak ada pertanyaan bagi kita, kayaknya nggak cocok. Nggak bisa seperti ini. Tidak bisa seperti ini. Allah Ta'ala lebih tahu tentang ya sifat-sifatnya. Apakah kita lebih tahu, tahu tentang Allah Subhanahu wa taala kita katakan ini sifat nggak cocok. Allah taala lebih tahu tentang sifat-sifatnya. Ketika Allah taala sebutkan sifatnya demikian, maka artinya demikian. Ketika Allah taala menyebutkan namanya demikian, maka demikian yang harus ya kita yakini. Min ghairi tasbih tanpa penyerupaan. Enggak boleh kita serupakan. Ketika disebutkan Allah Subhanahu wa taala misalnya memiliki sifat A, maka jangan kita serupakan dengan sifat manusia. Dengan sifat tersebut pada manusia. Wala tamsil ataupun ya menyebutkan contohnya wa min ghairi tahrif wala ta'til tidak pula mengubah maknanya ya Allah taala mengatakan istawa ya dengan arti istiwa Istiwa secara bahasa artinya ala wartafa berada di atas. Ya, secara bahasa demikian. Maknanya demikian. Ya. Maka tidak perlu di cari-cari atau diubah maknanya. Maknanya istawa adalah demikian demikian. Tidak demikian. Wala ta'til ataupun tidak menghilangkannya. Apa yang Allah Ta'ala sebutkan bagi dirinya, maka kita yakini tidak kita tinggalkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala sebutkan sifatnya demikian, tidak kita tinggalkan, tidak kita hapus atau kita nafikan. Ini yang harus dilakukan ya terkait tauhid al-asma sifat. Wa tauhidul uluhiyah serta mentauhidkan Allah taala dalam perkara uluhiyah wal ibadah, dalam masalah ibadah. Ya, wa huwa ifraduhu wahdahu bi ajnasil ibadah wa anwa'iha. Ya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara jenis-jenis ibadah. Ya, dan ibadah kita harus ingat bahwasanya ibadah bukan hanya sholat atau puasa saja. Melainkan segala hal ya yang Allah taala sebutkan bahwasanya atau apa-apa yang Allah taala cintai dan ridhai maka bisa termasuk dari ibadah. Oleh karena itu perkara-perkara ini harus ditujukan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Al-Wahhab rahimallahu taala dalam usul salah menyebutkan berbagai jenis ibadah yang mungkin sering diselewengkan oleh sebagian orang seperti misalnya nazar, menyembeli, ya, menyembeli yang bentuknya ibadah dan hal-hal lainnya, ya, yang merupakan ibadah. Maka seluruhnya harus diisahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa anwa'uha dan berbagai jenisnya wa ifraduha min ghairi isyrakin bihi fi syai' minha tanpa menyekutukannya dalam sesuatu darinya. Artinya misalnya ada seratus macam ibadah, kita menyekutukan Allah taala dalam satu darinya tetap dianggap telah melakukan kesyirikan meskipun kita ikhlas dalam 99 yang lainnya. Ya, maka ibadah seluruhnya harus untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak dikecualikan dari satu atau tidak atau selainnya. Ma'atikat kamal uluhiyatihi. Bersamaan dengan meyakini kesempurnaan uluhiyahnya. Yaitu keberadaan ia satu-satunya yang disembah. Satu-satunya yang diibadahi. Maka perkara-perkara yang kita niatkan ibadah. Kita harus pertama melakukannya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kita harus juga meyakini bahwa Allah ta'ala yang pantas. Satu-satu yang pantas yang kita tujukan hal tersebut kepadanya. Misalnya kita melakukan ibadah untuk Allah Ta'ala, tapi kita meyakini kalau orang lain sih boleh. Kita aja maunya untuk Allah Ta'ala. Boleh nggak untuk selain Allah Ta'ala? Boleh-boleh aja. Tapi pengennya kita untuk Allah Ta'ala. Maka ini nggak menerapkan Tauhid Uluhiyah. Berarti Tauhidnya nggak benar. Jadi kita harus melakukannya untuk Allah Ta'ala. Ditambah kita harus yakin bahwasanya Allah Ta'ala semata yang berhak ditujukan kepadanya ibadah-ibadah tersebut. Jadi bukan hanya terkait perbuatan kita saja perbuatan kita dan keyakinan kita bahwa Allah Ta'ala yang berhak. Tidak boleh dilakukan oleh kita. Meskipun ya kita melakukannya ibadah untuk Allah Ta'ala, namun kita meyakini bahwasanya orang lain boleh misalnya tidak mengikhlaskan amalannya untuk Allah Ta'ala. Atau kita mengatakan bahwasanya boleh kita melakukan tidak ikhlas, namun hari ini aku mau ikhlas saja. Enggak beranggap bertauhid seperti ini. Tidak dianggap bertauhid seperti ini. Karena tauhid itu terkait amalan, sebagaimana juga terkait keyakinan. Ya, keyakinan yang membuahkan amalan-amalan yang didasarkan oleh keyakinan. Kita beramal untuk Allah Ta'ala semata karena kita yakin bahwasanya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata lah ibadah boleh ditujukan. Ini yang akan kita baca, ini yang kita baca sementara dalam pertemuan yang pertama ini. Selanjutnya insya Allah akan kita baca dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Allah taala ala wa ala sallallahu nabi Muhammad subhanallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.